Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukuri nikmat Allah malam ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad saya baru pulang dari Selangor terus ke Pahang terus ke Melaka Pahang, Terengganu balik ke Kuala Lumpur selama dalam perjalanan itu orang Malaysia itu bertanya Ustaz dari mana? kata saya dari Riau oh Bintan ya Dah, habis itu jumpa lagi satu lagi. Ustaz dari mana? Dari Riau kata saya. Oh, Bintan, Dai, Lingga ya. Ah. Dalam hati saya tak tahu mereka Pekanbaru. Jadi kalau bahasa kampung kami ini ada something wrong. Sesuatu. Apa ini? Setelah ditengok-tengok cerita sejarah, rupanya kerajaan Melayu di antara yang paling tua diangkat dia menjadi raja namanya Ashar Arya pada tahun 1100. 1100 dia sudah jadi raja, yaitu tepatnya 1000 tahun yang lalu. Itulah dia kerajaan Bintan. datanglah orang dari Portugis namanya Diego Lopez Lopez bukan Lupis Lopez datang Diego Lopez mau menjajah Malaka lalu kemudian terjadilah perang di Malaka orang Bugis, orang Makassar orang Melayu berperang melawan kafir dari nun Portugis yang ingin merampas tanah Melayu akhirnya dalam peperangan itu kalah kita inilah orang Melayu ini bilang kalah golak pula kalah kalahlah Sultan Melayu tadi namanya Sultan Mahmud Shah kemana dia lari dari Malaka lari dia ke Bintang ke bintang dia lari ke sini dia lari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dikejar oleh Portugis diratakan mereka semuanya Bintan ini hancur berkeping 500 tahun yang lalu jadi patutlah mereka bertanya sedangkan pekan baru datang belakangan pekan yang baru karena ada pekan yang lama didirikan oleh Sultan Kerajaan Siak. Siak itu baru ada satu tujuh itu tak ada apa-apanya kalau kami kerjai aja sedikit mikrofon ini mati dia sampai mana tadi ada namanya pekan tua pekan lama lalu kemudian Sultan Siak pun menelusuri sungai Siak nampaknya ada satu daerah dibuatnyalah pekan tempat berniaga dibangunlah masjid pada tahun 1762 itulah dia masjid yang ada di sekarang namanya Senapelan Pekan Baru belakangan oleh sebab itu saya ini sedang menelusuri sejarah-sejarah Melayu supaya anak cucu kita tahu bahwa kita punya peradaban yang tua bukan 100 200 tahun Bintan Melayu Islam seribu tahun yang lalu jadi jangan nanti anak cucu kita tak tahu sejarah datang orang bertanya kau dari mana dari monyet kan? pergilah saya kemarin umrah pulang dari umrah singgah ke Istanbul Sampai di Istanbul melihat Kesultanan Turki Utsmani. Kesultanan Turki Umas Utsmani tahun 1400 sekian. Bintan 1100. Turki Utsmani 1400. Mana yang lebih tua? Semua orang Bintan mengaku Bintan lebih tua. Mana yang lebih hebat? Kau pula hebat, awak kalah masalah kalah menang itu bukan urusan kita yang penting kita sudah ber berbuat yang penting berbuat Allah tak pernah tanya berapa tahun kau berkuasa sehebat apa tapi yang ditanya Allah apa yang sudah kau bu kau buat saya takut pula suara kuat-kuat nih takut kumat dia balik Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi orang bintan ini harus bangga dengan jati dirinya. Jangan malu mengaku orang bintan, betul? Ditanya, kau dari mana? Dari Batam. Apalah Batam, Batam itu datang belakangan. Bintan nih. Saya nanti kalau ditanya orang di mana Ustaz ceramah? Bintan. Betul. Besok baru ke Batam. Bintan halakamruun. siapa orang yang celaka orang yang celaka adalah yang tidak tahu siapa dirinya dari mana dia datang dia sedang berada di mana ini Ustaz cerita Melayu-Melayu Bagaimana dengan kami yang bukan orang Melayu Kami orang Batak, kami orang Mandailing Kami orang Minangkabau Di mana bumi dipijak Di situ langit dijunjung Dari manapun kau datang dari pulau manapun kau berasal kalau kau sudah berada di sini maka engkau adalah orang bin bintang orang bintang dulu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung sekarang sudah berubah di mana bumi dipijak di situ awak bukoda Setelah ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala nah ciri masyarakat Melayu Melayu adalah Islam Melayu tanpa Islam hilang manya, tinggal layunya saja. Melayu adalah Islam. Betul? Pakai baju Melayu, pakai keris, pakai pedang. Keris di kiri, pedang di kanan, dompet hilang juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mesti kita jaga ini kita jaga harkat martabat maruah Melayu mesti kita jaga sampai hari kiamat betul Akbar. apa tanda orang Melayu tanda orang Melayu adalah menutup aurat ini saya ini kalau menurut orang Melayu ini tak sopan ini karena kalau orang Melayu kalau pakai celana di bawah, pakai baju di atas mesti ditutup pakai kain song songket. Kenapa Ustaz tak pakai kain songket? Tak dikasih panitia. Ah, Bukan demi Allah. Saya tak pandai saya basa basi. Wallahi, tallahi, billahi. Tak ada saya nyindir-nyindir tak. Kain songket yang di rumah tak terpakai pakai lagi tak. Saya mohon maaf kepada tokoh masyarakat Melayu mungkin saya tak sopan saya tadi tidak dari rumah maka tak saya bawa songket saya pagi tadi ceramah di rumah gubernur Sulawesi Selatan di Makassar pagi tadi saya mau ngasih tahu aja bahwa saya ceramah ini bukan ece-ece tadi pagi rumah gubernur sebelum itu di rumah menteri besar di Malaysia sangka orang kita kaleng-kaleng ah, sombong kali Ustaz nih ah, gitu. oleh sebab itu maka kita jaga persatuan ini kita jaga kesatuan ini maka martabat harkat ini mesti dijaga terus siap menjaganya siap menjaga perdamaian keselamatan Orang Melayu tak pernah melihat siapapun yang datang, dia sambut dengan selamat datang. Karena agama kita mengajarkan Islam artinya salam kedamaian. Musuh jangan dicari, tapi kalau jumpa jangan lari. Betul? Musuh tak boleh dicari, jumpa jangan lari. Orang Melayu pandai bersilat, nah macam-macam. Makanya orang Melayu kalau dia pakai songket, kalau dia belum nikah, itu songketnya di atas lutut. Kalau dia sudah nikah, songketnya di bawah lutut. Ingat, kalau dia belum nikah, songketnya di atas lutut. Anak muda, kalau dia macam-macam, mudah dia buka silat. Maka suami ibu tengok nanti. Tengok dia, abang kenapa gini bang? Dia udah dibukakan Ustaz Somad rahasianya tadi. Alhamdulillah sejak seribu tahun yang lalu walaupun dibantai oleh Portugis Portugal hancur rata kesultanan boleh hilang tapi Islam tak pernah hilang dari bumi Bintan betul kira-kira seribu tahun akan datang yakin tak Bintan ini tetap masih ada Islam siapa menjamin Siapa menjamin di Bintan masih tetap ada Islam seribu tahun yang akan datang? Ada jaminan? Hmm, pucat. Dulu Islam pernah ada di Andalusia 700 tahun berkuasa masjidnya megah cantik dan mewah hebat tapi sekarang Islam tak ada lagi azan pun tak ada Andalusia kalau saya sebut Andalusia banyak orang tak tahu. Apa itu Andalusia? Real Madrid, Barcelona. Spanyol, guys. Spanyol. Tak ada lagi. Oleh sebab itu maka kita wariskan Islam ini kepada anak cucu kita dengan cara apa? Dengan ajak dia ke masjid maghrib mengaji kita ini akan mati pak kita ini akan mati bu jangan takut pula ibu saya bukan marah suara jeng nanti saya suara ceramah lembut ibu mengantuk pula ibu kita akan mati kata ibu tu ah ustaz tu pun cuma nak mati kita ini akan mati Lalu yang akan meneruskan Islam ini nanti di masa akan datang siapa? Itulah anak kita yang membaca Quran Qori tadi. Itu orang pintar. Ya. Saya sangka pemain naturalisasi. Soalnya saya pernah memuji Qori. Inilah Qori kita, anak tanah bangsa kita, asli dari kampung kita. Selesai pengajian, mohon maaf Pak Ustaz, itu kami undang takut saya terulang sekali lagi di Bintan rupanya memang betul asli anak Bintan asli, Alhamdulillah Abdul Somad jangan banyak-banyak kali ceramah ke sana kemari Ustaz nanti Ustaz tiba-tiba sakit mendadak kalau mati bagaimana saya tak takut sikit pun mati Abdul Somad seribu anak Bintan akan menggantikan Abdul Somad tepuk tangan mana dia yang seribu itu sudah masuk pondok pesantren dulu orang mengirim anak ke pondok pesantren jauh di Jawa Timur dari Batam naik pesawat ke Jakarta dari Jakarta ke Surabaya dari Surabaya naik mobil ke Jombang dari Jombang masuk ke Tebu Ireng sekarang cabang Tebu Ireng sudah ada di Bintan Tebu Ireng pesantren yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasim As'ari cucu beliau baru saja meninggal namanya Kiai Haji Solahuddin Wahid anak Kiai Haji Wahid Hasim anak Kiai Haji Hadratus Syekh Hasim As'ari maka tidak ada alasan orang Bintan tidak memasukkan anak ke pondok pesantren dulu kenapa tidak masukkan anak pesantren jauh anakku semata wayang Pak Ustadz nanti kalau dia mati gimana sekarang tak ada alasan pesantrennya sudah ada ya Allah sudah ku sampaikan di Bintan supaya memasukkan anak ke pesantren siap memasukkan anak ke pesantren awas awas kalau tak masukkan anak ke pesantren siap-siap dia jadi bencong LGBT <laughs> menular awas kalau tak masuk ke anak ke pesantren siap-siap dia makan sup kelelawar awas kalau tak kau masuk ke anak ke pesantren dibonceng di tepi pantai ngebut sana, bonceng sana, bonceng sini masuk angin aku kan nakut-nakuti siaplah, siapkanlah siap memasukkan anak ke pesantren masukkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Sudah kusampaikan ya Allah. Saksikanlah wahai para malaikat. Nanti di akhirat. Kalau ada anaknya tidak mengenal Allah. Kalau ada anaknya mempersekutukan Allah. Kalau ada anaknya tidak berbakti. Tidak lagi salah Abdul Somad. Ditanya oleh Allah. Ditanya oleh malaikat. Hai Abdul Somad. Sudah kau sampaikan. Sudah ya Allah. Kenapa mereka tak masukkan anaknya? tak tahu aku serahkan semuanya tak lagi salahku apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika muncul berita berobat mahal ada orang sakit masih konsen mendengar cerita saya ada orang sakit orang ini sakit jadi nafas orang sakit ini lagunya judulnya setengah nafasku pergi Jadi ditanyalah, Pak, ada berita nih. Apa beritanya? BPJS naik. Mati kontan. Mati kontan. Tapi orang Bintan tak berpengaruh. Apapun yang terjadi, karena di sini berobat gratis tinggal tunjukkan KTP. Anda mau berobat gratis, silakan sakit dulu. Mau oh, sehat mana mungkin? Sakit dulu setelah Anda mencret datang ke bintang. Tunjukkan KTP, rupanya bukan KTP bintang. Tahankanlah. Beruntung tak jadi orang bintang. Saya mau ikut tes CPNS calon pegawai negeri sipil begitu sampai di tempat pendaftaran ditanya sama pendaftaran mana surat kesehatan waktu itu saya, saya belum terkenal lagi tanya mana surat sehat Wah, ragu dia saya sehat ini ganteng ya dibilangnya sakit astagfirullah mau kualat itu kan jaga kan. mana surat sehat saya belum ngurus pak pergi suruh sehat pergilah saya ke puskesmas sampai di puskesmas datanglah perawat membawa balon yang tak ada dalam judul lagu balonku ada lima balonku ada lima rupa-rupa warnanya merah kuning kelabu dan ungu balon balon hitam tak ada kan yang dibawanya balon hitam dipicit-picitnya balon hitam hitam balon itu kan di puskesmas dipicit balon hitam wah bapak sehat katanya Alhamdulillah lalu dibuatkannya surat keterangan sehat dari puskesmas saya tariklah surat kesehatan itu mau saya bawa mendaftar CPNS saya menarik dia menarik saya menarik dia menarik saya tengok muka dia dia tengok muka saya hmm, hmm, hmm. Ah. saya heran kenapa ditariknya kenapa tak dilepasnya bayar dulu lama saya berpikir Kemanalah negeri gemah ripah loh jenawi tongkat dan batu jadi tanaman untuk yang zamrud katulistiwa sehat pun bayar apalagi sakit sehat pun bayar apalagi mampus tapi di Bintan orang Bintan Masya Allah asal sakit ah, KTP selesai demam-demam ayam ah. demam-demam puyuh Masya Allah Tabarakallah Betul orang Bintan ini tak ada yang sakit Sehat semua, betul? Saya pula nampaknya macam-macam mau sakit Insya Allah jamaah ini banyak mendoakan saya Berapa berapa puluh ribu tadi kata protokol? Hah? Berapa? 15 ribu? mak 15 ribu kamu tanggung ini cuman lah protokol tuh ngitungnya Insya Allah kita percaya aja 15 ribu kata dia 15 ribu payah yang tak percaya hitung sendiri Darah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dari mana ini semua kalau bukan kebaikan-kebaikan saya sudah lama ceramah ini lama hidup banyak dirasa jauh berjalan banyak ditengok macam-macam pemandangan tapi baru inilah menengok tukang mandikan jenazah dipanggil ke atas dikasih gaji tak ada peduli orang biasanya yang dipanggil ke atas siapa berikut ini penyerahan sertifikat penghargaan PNS teladan oh, PNS mendongak lah hidung PNS di hujan gerimis pula asli tapi di Bintan siapa yang dipanggil naik ke atas guru mengaji Bilal Musalla Ustazah Mubalirah yang mengajar anak kita alif dia t alif di bawah ya di depan udah dua t an alif dua di bawah en alif depan on an en on mim da t mata ya bawati ada di tempat lain orang memperhatikan penggali kubur memandikan jenazah tak ada oleh sebab itu Masya Allah Tabarakallah mudah-mudahan bintang tetap di baldatun tayyibatun warabun luar biasa makanya bintang ini tinggal kita jaga aja kesehatannya sudah terjaga penggali kuburnya sudah terjaga sudah siap semuanya jaga bintan jaga jaga jaga siap menjaga bintan ini anak-anak muda nih nampak lampu pecah kan nampak kaca bagus lempar pakai batu kenapa kau lempar kusangka tak ada kacanya la ilaha illallah nampak bagus-bagus ambek pilok coret-coret kenapa kau coret biar habis duit negara oh kalau ada anak muda begini kalian tangkap campakan ke laut siap pemuda-pemudi Bintan menjaga ketertiban dan keamanan Bintan menjaga fasilitas-fasilitas jaga marah kita sama bupati marah kita sama wakil bupati marah kita kepada kepala dinas kepala badan kepala kantor jangan dilampiaskan kepada alat-alat pada eh, apa-apalah sarana prasarana bukan salah dia itu bukan punya bupati itu bukan punya pemda itu adalah punya ki punya kalian saya bukan punya kita bersama maka kita jaga itu jangan sampai tak kita jaga berapa penduduk Bintan nih sekarang berapa penduduk Pak Bupati penduduk Bintan 150 ribu orang itu kalau bersalaman <laughs> bersalaman 150 ribu orang tuh ah. ah. Pak Ustaz diikat pakai tali 150 ribu orang jadi pembangunan sarana prasarana lampu-lampu jalan hiasan-hiasan yang cantik itu milik 150 ribu orang bintan kalau ada yang merusaknya maka dia di akhirat mesti minta maaf kepada 150 ribu orang bukan tanggung itu di mana kau mau cari 150 ribu orang di padang masar Padang Panjang aja payah jumpa. Apalagi di Padang Masak. Ini otak kita ini harus diluruskan. Lurus pikiran. Kenapa? Ya anak-anak muda ini kadang macam buat panah, buat ketapel, buat latihan. Latihan mana? Lampu jalan. Ah. Ah. Ah, menjerit, rupanya kepala orang saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini kita jaga ini semua maghrib mengaji lanjutkan siap menghormati orang tua alim ulama guru-guru mengaji pemerintah sudah ngasih bantuan tapi tak cukup mesti ada bantuan dari ibu ibu-ibu harus menyediakan pagi ibu masak nasi ambil beras sediakan satu canting canting namanya canting apa centong satu canting bawa ini untuk periuk saya ini untuk fakir miskin anak yatim PNS-PNS sudah diambil ada kuasa tapi bapak ibu belum buatkan satu plastik khusus plastik anak yatim satu plastik khusus plastik fakir miskin satu plastik khusus masuk satu canting ke periuk belanga kita masuk satu canting ke anak yatim yang kekal abadi yang mana yang di periuk belanga kita atau yang di anak yatim yang di periuk belanga kita jadi apa jangan jawab terlalu makan nanti <laughs> satu canting masuk ke tak mungkin satu canting orang bintan kalau masak berapa cantik Sekilo? Mak, kuat makan. Masya Allah, tabarakallah. Satu canting bapaknya, ibunya, anaknya. Satu canting mak akal kau makan satu canting busuk. Tapi yang kau masukkan satu canting untuk anak yatim. Satu canting satu hari, satu bulan. Tergantung tanggal berapa kalau bulan Februari tanggal 28 tak kan mungkin 30 dapat 30 cantik antarkan ke yang memasukkan ke cantingnya ibu yang mengantarnya jangan kalau bapak ngantar ke rumah anak yatim tiba-tiba cantik mana anak yatim tuh ah menangis ibu yang memasukkannya yang mengantarnya Udah dua kali saya tanya, di mereka setuju, ah, terus kenapa? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira program yang baik-baik ini kita teruskan atau kita hentikan? Kita teruskan supaya kebaikan tetap kekal. Wah, besar drone-nya. Tadi kecil. Saya tengok makin lama makin besar. Eh, semua tangan lambaikan ke drone. Eh, drone, hidupkan kamera. Jangan sampai kami melambai kau tuh tidur. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Hidupkan HP yang ada senter. yang tak ada senter bawa obor sallallahu alaihi wasallam ya salawatullah alaika dah matikan dan lama-lama ketiak basah awak tahan kawan pingsan. Masya Allah ibu bapak kalau gelak kalau ketawa jangan lepaskan beberapa jamaah mengadu ke saya Ustaz kalau ceramah slow aja lah Pak Ustaz. Kenapa gitu? Lepas dari atas, lepas juga dari bawah. Gitu. Masya Allah. Tadi saya mulai tausiah ini jam 9. Sekarang sudah jam 9.30. Rasanya baru jam 5 menit aja. Memang kalau ceramah di tempat orang yang baik-baik itu Masya Allah. Tabarakallah. Hmm. So sweet lah pokoknya. hidup kita ini macam tanaman Bapak Ibu macam tanaman oh asli macam saya soalnya pernah ngasih tahu hidup kita seperti tanaman benih yang pecah datang air hujan lalu kemudian berdaun bercabang berbatang dan akhirnya akan layu dan mati jamaahnya senyum saya heran kenapa dia senyum plastik lah tapi rupanya orang bintan tak suka sama yang palsu-palsu dan mau yang asli asli original kecuali air terjunnya nanti listrik padam setelah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala beginilah hidup bunga mekar merah harum semerbak cantik layu kuning sekarang Abdul Somad ini sedang mekar-mekarnya uh, follower, viewer hmm. ditulis pula lama tadi saya mencari nama saya mana nama saya mana yang profesor doktor uh, disebutkan pula protokol yang sama-sama kita hormati yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini Bapak Profesor Doktor ustaz. mau saya pegang telinga saya takut saya naik ke atas moga sampai masanya nanti layu sampai masanya nanti ma mati Abdul Somad akan mati Sedih sedihkah Abdul Somad kau akan mati Abdul Somad jamaah berapa ribu tadi 15 ribu jamaah satu pun tak ada yang mau masuk ke liang lahat begitu sampai berita Abdul Somad meninggal dunia orang bintan semuanya langsung buat streaming Ustaz Kenapa kau begitu cepat pergi meninggalkan kami, Ustaz? Ah. Tapi untuk mau masuk ke dalam liang lahat. Yang mau masuk ke liang lahat, angkat tangan. Mau dia masuk, masuk diantarkannya, letakkannya, habis itu ah, melompat dia ke atas. Bye. Gitu tetaplah kau sendiri di dalam liang kubur apa yang akan kau bawa kalau sempat kaki kau melangkah ke masjid sholat berjamaah itulah yang akan menolong kalau sempat tangan kau mengal, mengusap menyapu kepala anak yatim itulah yang akan menolong kalau sempat dengan jabatan kekuasaanmu kau tolong fakir miskin orang susah itulah yang akan menolong ibu-ibu kami bukan ada pejabat kami bukan Ustad, Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustad? Ibu jaga anak ibu, jangan sampai dibonceng anak geng, jangan sampai dibonceng anak fang, yang lubang telinganya sebesar lubang hidung, rambutnya pirang macam sumbu kompor, kaki dua inci. Dia sudah sempat jatuh cinta ibu nasihati setengah mati janganlah kau nikah sama itu nah aku tak mau kau mati Husnul Khotimah cinta mama ketika cinta memilih Tui. Ya Allah selamatkan anak-anak kami dari perbuatan aniaya, perbuatan zolim, perbuatan zina, perbuatan LGBT, perbuatan HIV AIDS. Ini adalah tempat transit datang dari Singapura transitnya di Bintan datang dari sana transitnya di Bintan satu sisi ekonominya maju banyak orang transaksi bisnis tapi ada sisi lain sisi negatif kalau tidak diperkuat dengan pengajian iman, Islam, sholat berjamaah maghrib mengaji hancur negeri kita ini yang menghancurkan kita bukan tsunami tsunami belum tentu datang Tsunami bergelombang belum tentu datang, tapi ada yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Apa dia? Kehancuran moral. Oleh sebab itu kita jaga anak-anak kita ini. Saya yakin dan percaya anak-anak yang hadir malam ini, mereka inilah yang akan menjadi gubernur Kepulauan Riau 20-30 tahun akan datang. Ini yang datang-datang malam ini anak-anak. Ini yang perempuan-perempuan pekerja hidup anak-anak kecil ini, ini menjadi ketua tim penggerak PKK. PKK itu artinya perempuan yang berkarir untuk kebaikan umat. Itu asli PKK, bukan perempuan kurang kerja. Insya Allah ada anak-anak yang hadir malam ini jadi polisi. Insya Allah akan ada yang jadi tentara. Insya Allah akan ada yang jadi kepala dinas kepala ada kepala dan tak ada kepala. Maksudnya tak ada jabatan. Kalau dia ada jabatan dipakainya jabatannya itu untuk menolong Allah. Amin. Intan surullah kalau tolong agama Allah yang surkum Allah akan menolong kamu orang yang punya jabatan itu sama seperti undangan dia punya sendok orang yang punya jabatan itu sama kalau kita pergi undangan dia punya sen sendok terserah dia mau ngasih siapa nah, disendokannya udang ah senyum disendokannya kepiting hmm mantap pas giliran kita lewat sendokannya sambal <laughs> kunyahlah. dia yang punya sendok kan pakailah sendok tuh pak untuk menolong anak yatim untuk menolong fakir miskin mumpung sendok masih di, ta di tangan jangan sendok udah pergi baru bertanya Ustaz Somad apa yang bisa kita lakukan sendok mana dulu waktu sendok di tangan lu kemana aja bro Ustaz tuh gayanya orang kampung oh, kali ke Jakarta kenapa pakai lu gue saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala berikanlah sendok kepada orang yang tahu makanan kepada siapa makanan itu diberikan betul sudah tahu orang ini eh dikasih juga lagi kepiting bapak makan kepiting aku kolesterol makan dua suap kumat sabar ya pak dua jumat lagi gul nih pak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain untuk mempertahankan kehidupan. Tidak bisa kita pertahankan karena malaikat maut mengintai kita. Aina matakunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, mati akan datang. Walau kuntum fi burujim musayyadah walaupun kau berada di dalam kota yang kokoh yang kuat kau pasti akan mati juga dulu orang-orang Arab jahiliyah itu dia buat kota kayu besar di pakunya masuk dia ke dalam ditanya orang kenapa kau ke dalam biar malaikat maut tak bisa masuk hmm. kalau dia mau ngetes cobalah masuk ke kulkas buat di luar malaikat maut dilarang masuk Insya Allah buka mati jadi es batu tidak ada jalan lain kecuali mempersiapkan diri dengan amal soleh amal soleh insya Allah yang hadir malam ini semuanya sudah soleh-soleh nih baik-baik kenapa ceramah tidak dibuat di masjid tiga alasan yang pertama karena masjid tidak muat dua suara mikrofon menggema tak jelas ke telinga Surah surah surah surah surah surah surah. Pada malam ini kita berjumpa semua semua semua semua semua. Maka pada akhir semua semua semua semua. Balik dari pengajian apa kau entah tahap apa aku Itu mau keribuan tanah lapang. Alasan yang ketiga, ada orang yang takut masuk masjid. Takut dia masuk masjid banyak orang takut masuk masjid kau kenapa tak pernah ke masjid aku takut aku tengok kawanku kemarin dua kali ke masjid mati nah kali buatlah pengajian di tanah lapang sudah paham jangan nanti jadi fitnah apa itu Ustaz Somal itu pengajian kok di tanah lapang kenapa tak di masjid kalau di masjid ramai biasa di musola ramai biasa di tanah lapang ramai amazing baru luar biasa betul saya kan dah bolak-balik datang ke Bintan nih. Di masjid dah berapa kali kita di masjid? Ah dibuat nih sekarang. Biasanya nun di sana. Hari ini. Ini pertama kali saya di sini. Apa namanya? Uban. Hah? Saya mau ngetes saja Singat ngerti orang di nama kampung. Tanjung Uban. Oleh sebab itu maka jangan mencabut tuh. Oh, tak boleh mencabut uban kalau kita berkaca ditengok cermin ada uban biarkan kenapa uban itu nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat hadisnya sahih jadi Pak Ustadz makin banyak uban makin banyak cahaya iyalah kalau tiga lay lima watt jadi saya ini orangnya tak mudah saya percaya jadi kalau ada ustaz yang ceramah, jangan cabut uban karena uban akan menjadi cahaya di hari kiamat. Lama saya berpikir, apa pula hubungan uban sama cahaya? Rupanya setelah saya tengok syarah hadisnya Oh Ketika kita tengok wajah kita di cermin Nampak uban Sadar diri sudah tua bahwa kita akan ma mati Kalau sadar diri sudah tua Mati Dekat yang lahan Maka rajin beribadah ada ini banyak sekarang tengok muka cabut cabut cabut dua bulan gundul Ah, paling Ustaz Somad ada ubat Lihat tengok sendirilah saudara yang dimuliakan Allah SWT uban saya biarkan ya uban udah tua juga saya tengok sekarang ini bukan cuma kepala berubat bulu hidung pun berubat saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, boleh saya cat rambut saya ini Pak Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi karena orang Yahudi itu tidak mau mencelup rambutnya bedakan diri kamu dengan orang Yahudi celup rambut kamu maka diceluplah rambut dengan daun inai orang Melayu menyebutnya inai orang Jawa menyebutnya daun pacar giling di Makkah tidak ada lagi pakai giling sudah jadi tepung dikasih air malam pas mau tidur disikatkan disisirkan ke rambut setelah itu diikat pakai kain putih besok dibuka wow warnanya menyala boleh pakai warna hitam Pak Ustadz kata Nabi Jan Jannibus Sawat jangan celup uban pakai warna hitam Kenapa tak boleh? Ris tipu. Karena kalau pakai warna tipu. Ada tuh atau umur 70. Mau minang anak gadis umur 17. Dipakailah hitam. Gigi palsu. Dua bulan nih engkalnya putih. Ujung hitam. Kalau tipu tak boleh. Tapi kalau tak ada unsur tipu, boh boleh sebelum nikah tuh kasih tahu Adinda aku ini sebaya tuh kau kau kami sama sekolah dulu kata Adinda tadi tak apa apa lah bang karena tuh udah meninggal kemarin kau pun dua hari ini lewat ini aku bukan mau sama kau sama harta kau aja kata dia kalau udah terjadi mau dia maka cat hitam tak apa-apa karena pada zaman Nabi pernah terjadi perang ketika perang itu pasukan yang tua-tua pasukan yang sudah tua yang beruban dicat mereka rambut mereka pakai hitam Nabi tak marah yang mau perang silakan maka musuh-musuh melihat eh tentara Muhammad SAW itu ternyata anak-anak muda semua rupanya tua-tua ah, bagi bapak-bapak pejabat itu perlu pak bapak-bapak pimpinan direktur perusahaan perlu pak buat hitam kenapa karena kalau bapak buat putih putih tengoknya hmm, ketua kita rabun tuh dah nampaknya kita gitu tuh tapi kalau bapak buat hitam tengoknya ih semangat dia tapi yang penting bukan fisik yang penting bukan rambut, yang penting bukan wajah, yang penting adalah ha hati. Ada fil jasadi mutawah. Di dalam jasad ini ada segumpal. Itu salahan salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal ini baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat. Kalau yang segumpal ini rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Alhamdulillah semuanya hari ini jantungnya baik semua yang segumpal itu apa? segumpal ya sebesar ini dari dalam nah itu jantung coba pegang, berdegup tak? masih berdegup? mati hidup kalau ada yang tak berdegup, kasih tahu dan kapan siap dah saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jaga hati, jangan hasad jangan dengki, jangan busuk hati tak senang dengan orang lain dapat nikmat cemburu melihat orang yang dapat rahmat bapaknya mau marah orang lain mobil baru demam orang lain mobil baru kumat darah tinggi itu mobil siapa? mobil aku apa? lunas apa cash? kredit Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah kredit untung kau bilang kredit berapa bulan lagi? bulan depan lunas oh mati senang saja menengok nikmat orang jumpa saya dengan Pak Bupati saya ikut senang yang Bupati beliau tapi saya ikut fasilitas Bupati Bupati naik mobil saya naik mobil takkan mungkin Bupati naik mobil saya jalan kaki datang Pak Wakil Bupati jumpa Pak Dandim jumpa Pak Kapolres duduk dengan Pak Kapolres ambil foto simpan fotonya nanti kalau ada razia tunjukkan selesai hidup ini jangan buat susah-susah betul hidup sudah susah jangan bikin susah hidup sudah pahit jangan minum kopi pahit itu dapat saya di baju kaos itu tulisan anak, muda tulis ini hidup sudah susah jangan bikin susah dipakainya sedang sholat dibaca sama orang di belakang pakailah baju putih sembahyang pakai baju putih baju hitam bagus polos yang betulis tulisan saudara yang dimuliakan nampaknya simpel sederhana tapi luar biasa apa itu yang dimuliakan Allah Ta'ala mau dibuat kuat dia putus-putus dibuat pelan jamaah udah mengantuk nanti saya nyanyi pula Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya beban kita makin hari makin ringan atau makin berat? tergantung kita menjalani hidup. Mungkin saya dia putus-putus nih karena saya dekat sini. Yang pertama kali nanti ditanya malaikat kalau kita mati, apakah ada malaikat nanya? Kau dulu sempat jadi kepala dinas apa kepala kantor apa kepala badan? kau dulu sempat PNS golongan apa 2A 3B 3C 4D ada ditanya malaikat itu yang ditanya malaikat adalah marabuka. makanya kalau kita tidur malam jangan lupa kita berwuduk dulu paksa-paksakan mau tidur wuduk dulu paksa-paksakan mau tidur sholat witir dulu nanti malam tinggal tahajud tak usah witir lah witir lagi witir cukup sekali saja saya witirnya nanti malam Pak tapi kalau saya pribadi sebelum tidur malam tuh witir dulu witir habis witir baru kita tidur bismika Allahumma ahya wa amud matikan lampu tidur tiba-tiba pas terbuka marab buka bayangkan kita tidak takut karena kita sedang berwudu wudhu ditolong malaikat ditolong malaikat kira-kira yang saya ceritakan ini bisa terjadi apa tidak bisa saja yang mengatakan tidak mungkin terjadi siapa yang mengatakan tak mungkin terjadi ah tengoklah nanti saya bukan nakut-nakuti tengok aja saudara aku tapi jangan pula nanti ibu tes ibu tes tengah malam ibu jagai bapak marah buka itu maksud saya takutnya kita bercanda malaikat serius baru tahu yang pula apal apal itu ini Marok buka Allah manabiyuka Muhammad SAW makita buka Quran itu bukan dihafal ini bukan tes CPNS ini bukan SNMPTN seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ini hanya bisa dijawab dengan amal so soleh bukan somat. amal soleh illalladzina amanu kecuali orang yang beriman wa amilus solihat dan orang-orang yang beramal soleh bertasbih amal soleh bertahmid amal soleh bertakbir amal soleh amal yang paling ringan adalah zikir zikir zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad istighfar salatullah salamullah ala taha rasul رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله Ibu yang sedang mengandung bagus banyak-banyak selawat saya pagi tadi terbang dari kota paling jauh di dunia namanya Ujung Pandang paling jauh di dunia kan kunjung pandang naik pesawat lah saya wow naik pesawat apa namanya kelas yang hebat tuh Hah? bisnis wah kelas bisnis saya naikkanlah kaki sebelah datanglah yang nanya-nanya itu bapak mau makan apa gitu mau makan nasi pakai ikan apa ayam pakai ayam Mau minum apa? Minum teh. Teh daun, teh batang, apa teh bunga? Nah, manis apa kelat? Manis. Dua bungkus gulanya atau satu? Dalam hati saya cepat aja lah. Satu jam setengah, tiga jam, sam satu jam setengah sampai Jakarta. Transit Jakarta, naik lagi, terbang pula lagi. Wuh. sampailah ke kemana tadi Batam sampailah ke Batam saya sangka saya lah orang yang paling capek hari ini begitu sampai di Bintan pas sedang makan tadi saya tengok rupanya saya di hari ini belum ada apa-apanya dibandingkan ibu ini sedang hamil tua mengurus acara ini Jadi ternyata motivasi hidup kita ini bukan dari motivator semangat, semangat, bukan. Tapi melihat sekeliling. Kalau ada laki-laki yang semangat, biasa. Tapi perempuan dalam keadaan hamil tetap semangat. Bangkit semangat saya. Tadi saya ibu judul ceramahnya mau cerita mati aja tadi. Ya maaf sekalian, saya kebetulan malam ini capek kali. Jadi ya marilah kita siap-siap untuk mati. Wah, pi menengok ibu tadi bangkit semangat saya tadi. Takbir! Bangkit semangat. Jangan kita ini lesu letoy loyo lung lunglai. Bawaan mau mati. Nampak makan baru semangat. Apa ini? Tapi alhamdulillah orang Bintan ini semangat semangat semua. Betul? Rupanya kalau jamaah itu semangat, ustadz tuh pun ikut jadi semangat makin saya berapa kali pas saya mau ceramah itu musuh sampai Ustaz nanya jamaah panitia nanya ustaz sehat perlu kami bawa ke puskesmas saya tahu berobat di sini gratis tak usah tawar-tawarkan kali tapi maka kita mesti semangat apapun yang terjadi hidup ini mesti semangat betul stres, depresi itu hanya bisikan setan setan As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu membisikkan fakir, kau kurang, kurang harta, kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih. Setan selalu membisikkan fakra, kurang, kau kurang hebat, kurang mantap, kurang daging. Dibuatnya kita tak pede, kau ini kurang, kau kurang putih. Akhirnya dimakanlah jus bengkoang. Tiga goni. Tengok putih, muka. Leher hitam. Rupanya berpanu. Apa lain? Setan selalu membisikkan, "Asyaitanu ya'idukumul faqra." Setan selalu membisikkan kau kurang, kurang, kurang, kurang harta. Akhirnya orang korupsi, kurang cantik. Akhirnya operasi kresek. Dagu kresek. itu kresek, pipi kresek. Dipegang kris kris. Dagu naik. Hidung naik. Pipi naik. Apa namanya? Make up. Make artinya membuat, up naik. Make up membuat naik. Gara-gara apa itu? Setan. Kata setan, kau jelek, kau jelek, kau jelek, kau jelek, kau jelek, kau jelek, kau jelek. Nampak muka, kau jelek, kau jelek, kau jelek, kau jelek. Makanya waktu menengok muka di cermin itu Allahumma kama hasan takhalqi fahasin Orang yang merubah-rubah muka, merubah wajah itu sebenarnya dia saja yang merasa lebih cantik. Orang lain menengoknya ya saja Malah orang menengoknya takut pula. Saya kalau nengok orang-orang yang muka tak asli operasi itu takut saya. Macam boneka film hantu. Alis sampai, uh, my God. Ini oh, nengoknya takut saya kalau nengok sering kali nengok-nengok gitu saya baca ayat kursi Allah Ala ya setan setan punya kerja wala udillannahum aku sesatkan mereka wala umanniannahum aku buat mereka berhalusinasi mereka berimajinasi setan berkata kau cantik kau cantik dia pun merasa cantik oh. dicukurlah bulu mata habis habis habis siapa yang mau menengok hantu cukurlah bulu mata cukur habis itu tengok cermin mana hantunya Pak Ustaz itulah hantu lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kau cantik bukan karena operasimu. Kau cantik bukan karena bedakmu. Kau cantik bukan karena lipstikmu. Kau cantik karena tahajudmu di tengah malam. Apa namanya? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Eh mbak, mbak ini kok cantik sih? Bekas wudhu. Jadi kau anggap kami ini tayamum semua. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya sepele, tapi banyak orang sekarang sudah salah kaprah oleh sebab itu maka kita jaga ini baik-baik. Kalau tidak naudzubillah serangan luar biasa dari TV, dari internet. Itu yang ditonton pagi, petang, siang dan malam. Lama-lama terikut-ikut, terbawa-bawa, akhirnya hanyut maka kalau ada pengajian-pengajian datang siapapun yang isi pengajian datang wirid yasin datang tahlilan datang pengajian datang kau datang tahlilan nantilah malam ketujuh ada bubur kacang hijau datang aja ada makan tak ada makan datang karena inti dari tahlil itu kita mau mendengar nasihat kematian ini kalau udah datang ke tahlil semua kan bukan main afdol zikri faklam annahu la ilaha illallah la ilaha begitu ditengok mi la tahu mi lo tak datang tadi ini udah tak betul ya innamal amalu niat datang janji setiap ada pengajian datang insya Allah Insya Allah itu dalilnya dalam surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika Jangan kau katakan aku akan melakukannya besok. Illa ayyasha Allah. Tak ada satupun yang bilang Allah gitu Parah juga. Masya Allah tabarakallah saya mohon maaf menengok ke sana ini tak bisa karena lampu ini terang betul silau rupanya anak-anak kita berdiri di atas di atas pagar rupanya masalahnya pagar itu tajam kalau sempat jatuh kena bola lampu mudah-mudahan semuanya selamat insya Allah itu yang naik-naik di atas pagar tuh walaupun tak nampak saya mukanya pasti anak-anak muda ya kan? Anak muda mau datang pengajian, mantap apa tak mantap? Mantap. Tadi dipakaikanlah saya jaket masuk ke kamar hotel tadi. Pemakaian jaket. Tertulis jaket di belakang tertulis Biker Subuhan mantap habis pakai foto dengan Pak Ubaji foto beker sebuah di tempat lain saya pernah juga kayak gitu setelah itu pas selesai uh, eh, Ustaz buka lagi rupanya untuk foto aja tapi di tak dimintanya lagi Alhamdulillah masih ada saya simpan kenapa tak usah pakai sekarang oh, tak ada motornya nah, nanti lah pakai kalau disangka orang saya naik motor ini baru sekarang aja setelah jadi ustadz ini tengoklah foto waktu kuliah dulu saya dulu kuliah naik reking umur 18 tahun pagi kenal potnya disunat dua kali udah saya lewat keluar dosen-dosen ngamuk semua saya ini jadi orang ini karena mak saya garang kau mesti sekolah kamu jadi orang kalau boleh mak saya dulu main biar aja pergilah nah mak aku mabuk ya mabuk lah mabuk hmm, dah lama saya jadi hantu mak saya garang pokoknya oh, kau mesti orang kau mesti sholat kau mesti belajar luar biasa pendidikan orang tua makanya ibu-ibu kalau masih ada ibu yang garang masih ada ibu yang cerewet bersyukurlah berarti anak-anaknya insya Allah akan jadi orang tapi kalau udah ibu itu diam mak aku pacaran ya iyalah Mak, aku bawa ini ya. Ah, bola. Alamat kapal akan tenggelam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika saya pun pagi naik motor lah. Di Panam ini ceritanya. Dulu waktu masih kuliah, umur 18 tahun. Pengen. Datanglah mahasiswi. Stop. Hmm, hmm. hmm, hmm. saya serba salah mau berhenti takut berdosa mau tak berhenti nanti disangka sombong alah sombong kali baru naik mati matilah kau salah saya bonceng dia itulah seumur hidup saya sekali bonceng perempuan saya bonceng saya gas laju-laju 120 sampai saya tengok udah tak bertudung lagi Aku mana terbang? Lepas tudungnya. Besok saya lewat. Besok saya lewat. Enggak lagi. Kawan saya sekarang udah jadi bini orang dah. Saudara yang dimuliakan. Artinya anak-anak muda kalian berkawan sama komunitas yang baik, Ba? Baik. Yang berkawan sama hantu. Ini berkawan sama sundel bolong paling tidak kau jadi susar ngesot lah Insya Allah tabarakallah Ustadz kenapa ceramah di Bintan ini lepas aja saya ke Bintan ini rasa balik kampung tidak rasa sedang ceramah rasa balik ke kampung cerita dengan makcik cerita dengan pakcik cerita dengan abang cerita kalau ceramah kita di kampung orang mana pula gitu lah ada bupati ada wakil pasti kita serius kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama tawa saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu kita jaga ini pak kita jaga ini bu siap bapak ibu menjaga bintan ini siap menjaga la ilaha illallah muhammadur Rasulullah wariskan ke anak-anak kita anak-anak muda kalian latihan azan karena itu nanti akan kalian bisikkan ke anak kalian ke telinganya sebelah kanan Allahu Akbar Allahu Akbar begitu dulu saya mengazankan anak saya tapi tidak kuat kali kuat itu nangislah dia pelan Allahu Akbar Allah meleleh air mata saya anak itu tidur aja saya yang menangis oh ma, tak sanggup gue terus tapi terus sampai terakhir terus saya tahan-tahan sedikit air mata saya takut saya perawat itu nanti datang dihapusnya pula pakai ala salat على الصلاة حي على الفلاح Kenapa Ustaz menangis saat mengazankan anak? Saat kau lahir ke atas dunia ini, nak. Aku yang mengazankan engkau. Aku yang membisikkan ke telinga engkau. Kalimat yang kubisikkan, La ilaha illallah. Saat aku mati nanti, aku tidak minta kau buatkan aku rumah yang besar. Kami, ayah, tak pernah kami minta kau buatkan kami rumah yang besar. Untuk apa? Kami akan mati. Orang yang punya rumah-rumah besar, yang megah, yang mewah, yang tangganya banyak itu waktu masih muda udah tua oh lutut banyak orang-orang tua setelah tua dibelinya rumah kecil tinggal satu kamar loh rumah bapak dulu yang besar mana tak telap lagi tinggal pak ustad ngepelnya aja tengah dua hari baru selesai tinggal semuanya kami tidak pernah ingin kau belikan kami gelang rantai subang anting tak guna yang kami inginkan cuma satu nak. Yang kami inginkan saat kami nanti terbaring di rumah sakit. Kau yang membisikkan ke telinga kami saat sakratul maut. Malaikat maut datang mencabut nyawa. Kau yang berbisik ke telinga kami. La ilaha illallah. Sampaikan itu ke anak-anak bapak ibu. Sampaikan itu. Kalau bapak ibu tak sanggup menyampaikannya, rekam ini. Kita ulang sekali lagi ya. Mana tahu tadi kameranya belum menyala. ada rekamannya tonton aja nanti di Ustadz Abdul Somad official jangan lupa subscribe like and share itu nanti yang dia membisikkan saya saya sampaikan itu nanti kalau aku mati kau yang membisikkan ke telinga aku la ilaha illallah kami belum punya anak Pak Ustadz ibu membisikkan ke bapak siap ibu membisikkan siap siap mereka Pak tinggal lagi bapak siap tak tapi sakitnya sakit keras udah mau sakratul maut jangan demam demam puyuh ibu bisa kan besok pagi bang bang abang tak kerja bang nah, aku agak sakit sedikit Allah iya. tertawa, hari ini bapak tersenyum. Tapi nanti di jalan ibu mulai berpikir, hmm, kata Ustadz itu tadi aku yang membisikkan. Jangan-jangan abang itu pula duluan. Jangan pernah takut cerita mati. Ini banyak bapak-bapak ini takut cerita mati. Ibu juga tak suka cerita mati. Dek, kalau abang nanti mati gimana? Jangan cerita mati, jangan, jangan, jangan. jangan. Kenapa takut cerita mati? Satu hari mesti kita ingat mati kalau mau selamat daripada tabrakan rem mesti dijaga apa remnya ingat ma mati ingat mati tapi saya tak ingin mentang-mentang cerita mati malam ini besok pegawai kabupaten Bintan semuanya tak semangat kerja rapat kepala dinas bersama Bapak Bupati Bapak Sekda gimana program Bintan tahun 2020 atau serah Bapak terserah Bapak Bupati lah bukan itu maksud saya kita ini ingat mati ini bukan kita mau mati ingat mati supaya bawa bakal banyak-banyak untuk ma lapangkan kubur kita dengan apa? sodakoh banyak-banyak ini rumah dibuat besar-besar ruang tamu sebesar lapangan bola poli untuk apa? biasa-biasa aja yang perlu diperluas adalah dengan banyak sodakoh, sodakoh, sodakoh cari anak yatim tadi sudah secara simbolis besok pagi hari apa besok? Rabu. Besok pagi cari ada panti asuhan di Bintan. Ada. Besok pagi cari panti asuhan bawakan nasi bungkus makan siang. Siap. Insya Allah iya, insya Allah tidak. Bawa besok nasi bungkus, pergi ke rumah anak yatim, kasih anak yatim itu Dirasakan. Pak, berapa anak yatim sini? Ada 100. Keluarkan. Berapa? Eh, dua aja, ini ada dua bungkus. Ibu dua bungkus, abang dua bungkus, adik dua bungkus. Datang kita 50 orang. Cukup kan? Cukup. Tak cukup, yang kita makan, tengok aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Ustaz Somad enaklah. Dari tadi ceramah ngomong di atas, kami yang duduk di bawah ini Pak Ustaz kalian pikir enak di atas tak tahu kalian karpet ini basah Nah hujan tadi Bersyukur pada Allah Dikasih Allah malam ini cuaca baik Bisa kita berjumpa Betul? Bayangkan kalau hujan datang tadi Saya yakin dan percaya jamaah ini tetap bertahan Tetap bertahan Cuman besok Flu semuanya mana lagi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala uh sudah lewat 60 menit rupanya tadi saya mulai jam 9 sekarang sudah jam 10 lewat 15 75 menit sudah kita bersama padahal saya biasanya di mana mana ceramah 60 bisa pula di bintan 75 menit disihir orang bintan saya ibu kaunya saya sampai lupa saya nengok jam Masya Allah, tabarakallah. Jangan-jangan orang pintar ini pakai pelet. Bacanya dari bawah, gimana supaya Ustaz itu lupa biar dia ngomong panjang lebar. Kakang telinga bosi mulut tusong songkang gitu kunci-kunci. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita ini sedang di mana ini? Lapangan apa ini? Hah? Lapangan. Ini permanen. Mantap. Di beberapa tempat untuk membuat pentas itulah banyak habis duit negara buat pentas cantik dari triplek seminggu limbus angin tumbang buat lagi nah, kalau buat pentas macam ini sampai hari kiamat tak tumbang siapa betul bunga-bunga pinjam lah, punya masyarakat karpet pinjam punya pemda lampu pasang lampu terang Guna lampu terang ini untuk apa? Supaya kameranya bagus, nampak Ustadz itu putih. Ini ceramah kita dibuatlah lampu lima watt. Ditonton orang, wah hitam Ustadz keren. Bintan ini, rasanya bintan ini tak ada kurangnya lagi. Kalau mau dicari-cari kekurangan bintan ini capek kita mencari kekurangan. Makanannya, oh jangan ditanya, gonggong. Biasa. Anda ingin makan gonggong, datang ke bintan sebelum tanggal kehabisan berikut ini. Anda takut corona? Jangan, karena di Bintan bebas corona. Amin. Ya Rabbal Alam. Kalau mau cari corona, baru datang ke Bintan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah maka tidak ada yang bisa memudaratkan kita kalau sudah ditolong Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ku sebut nama Allah Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan di langit maupun di bumi. Dunia ini kan cuma dua, langit, bumi. Selesai. Apa takut? Mau pergi ke hutan. Nah, itu dia. Jangan lagi, hai Datuk penjaga hutan ku bawa rokok daun kata penjaga hutan itu antu dulu bro antu sekarang pakai sabu tahu mau masuk ke hutan baca doa tuh Bismillahirrahmanirrahim. syai'un fil ardi wala fis sama mau masuk ke laut begitu juga Bismillahirrahmanirrahim. fil ardi wala fis sama la haula wala quwata illa billah apa ditakutkan terjadi juga Allah sudah takdir dari Allah apa ditakutkan ini banyak orang ditakut abang tak ke laut takut abang takutan takut jadi bang kemana sini aja mati lah kau bang jangan tak jangan takut anak-anak gadis jangan takut anak-anak lajang jangan takut anak lajang banyak takut sikit-sikit takut sikit-sikit takut laut dekat kan jangan masuk ke laut saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga ini, maka insya Allah Allah akan mencabut rasa cemas, rasa ngeri, rasa takut dari dalam hati.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 kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan jadikan bintan negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma ma'inkan kana rizquna fi sama' fa'anzilhu kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke bintan ya Allah. Baik kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke atas bumi bintan ya Allah. Baik kana ba'idan fa qarribhu. Kalau masih jauh di tengah lautan, dekatkan ke bintan ya Allah. Baik mu'siran fa yasirhu. Kalau rezeki kami sulit dan susah, maka dekatkan, mudahkan ke bintan ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan bintan dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami melepuh kulitnya mencari makan untuk kami, menyekolahkan kami tak dapat kami balas. Ampunkan silap salah ayah kami ya Allah. Wali ummahatina, emak kami yang melahirkan kami 9 bulan 10 hari mengandung lemah di atas lemah meneteskan keringat penuh air mata bersimbah darah nyawa taruhannya hari ini dia sudah hanya dalam pusara lapangkan kuburnya ya Allah la taj'al quburahum kufratan min ufarin niran jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah Rabbana hablana minas salihin anak-anak kami godaan begitu hebat banyak dosa dan maksiat selamatkan anak-anak kami dari riba selamatkan anak-anak kami dari zina selamatkan anak-anak kami dari narkoba ya Allah Allah maj'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Al-Quran minal mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim jadikan mereka anak-anak yang berhasil mereka akan menolong agamamu dengan harta dan jabatan yang kau titipkan di tangan mereka nanti ya Allah Allah makhtim lana bi husnil khatimah tutup umur kami dengan husnul khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah Allah maja'al akhir kalamina jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina ketika ajal kami sampai saat malaikat maut mencabut nyawa kami jadikan yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat haqqin alaiha nahya dengan itu kami hidup wa alaiha namutu dengan itu kami mati wa biha nub'atsu dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Engkau ya Allah Allah jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas, Kepala Kantor Bapak Hakim, Bapak Jaksa Bapak Dandim, Bapak Kapolres mereka adalah hamba-hambamu jadikan hati mereka tunduk untuk menolong agamamu ya Allah Jaga mereka dari perbuatan yang keji dan mungkar ya Allah.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 Mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang. Ambil sampah-sampah. Jangan biarkan kotor. Tunjukkan Islam agama yang suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.